Assalamualaikum Sobat Yufit Sekarang ribuan video Islam di harddisk ini boleh Anda miliki Mau? Hubungi kami sekarang ya Kami tunggu ya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata billah amma ba'du. Para pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan pembicaraan tentang kajian kita dari kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah. Kita sedang bicara tentang arkanul Islam sebagai martabat pertama dari uh, rukun Islam. Kita telah bicara tentang syahadatain kita telah bicara tentang ini salat. Dan kita sekarang bicara tentang yaitu zakat. Yang beliau mengatakan dalam perkataannya. Wad dalilu salah. Wa zakah. Wa tafsiru tauhid. Firman Allah SWT. Adapun dalil salat, zakat, dan tafsir tauhid adalah firman Allah Ta'ala. wa ma umiru illa لِيَعْبُدُ اللَّهَ lahuddin. لَهُ wa حُنَفَاءَ salah wa وَيُؤْتُوا zakah wadzalika dinul qayyim. Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali agar mereka semata-mata beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengikhlaskan agama mereka yaitu memurnikan agama mereka. Allah tidak menerima amalan-amalan yang bercampur dengan kotoran syirik. Baik itu syirkun akbar atau syirkun asghar. Baik itu dia menyekutukan Allah yang akan menjadikan seluruh amal dia hancur berantakan atau dia campurkan dengan riak dan sum'ah yang akan menjadikan gugurnya pahala amal yang dia lakukan. Allah telah menegaskan agama Allah adalah agama yang murni. Ala lillahi dinul khalis. Ketahuilah sesungguhnya agama Allah adalah agama yang murni. Yang tidak menerima campuran-campuran. Allah ingin semua amalnya ditotalitaskan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa, kewajiban salat dan zakat seakan kewajiban yang tidak bisa dipisahkan. Bahkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika dia mengancam kepada orang-orang yang mereka tidak mau membayar zakat, wallahi la uqatilanna wallahi la uqatilanna demi Allah akan aku perangi mereka. Man farraqa baina salah zakah. Orang yang ingin membedakan antara salat dan zakat. Fa inna zakah min haqqil mal. Karena sungguhnya zakat termasuk haknya harta dan min hakil Islam. Ini haknya Islam. Para pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, zakat Allah Subhanahu wa taala istilahkan dengan zakat sedekah. Dan zakat dikatakan zakat bermakna az-zaka wan nama yaitu sesuatu yang tumbuh berkembang sehingga tumbuh berkembang menjadi banyak tumbuh membersihkan jiwa mereka mengembangkan harta mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan zakat amalan yang kalau dilakukan akan membersihkan seorang. Tutahhirukum wa tuzakihim tutahhiruhum wa tuzakihim biha. Khud min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakihim biha. Ambillah hartanya orang kaya. Ambillah dari orang-orang kaya harta mereka sebagai sedekah dengan ukuran-ukuran yang telah diajarkan oleh syariat ini agar mendatangi orang-orang kaya untuk mengambil sebagian harta mereka sebagai haknya harta itu sedekah yang dengan mengeluarkan sedekah mengeluarkan zakat dikatakan oleh Allah Ta'ala tutahhirukum tutahhiruhum wa tuzakkihim biha akan membersihkan jiwa mereka mensucikan jiwa mereka mensucikan jiwa orang yang berzakat dan mensucikan jiwa orang yang dizakati. Orang yang berzakat asalnya manusia itu bahil minal buhala, sangat mencintai hartanya. Hubban jamma, sangat sekali mencintai hartanya sehingga dia akan bakhil mengeluarkan harta tersebut. Oleh karena itulah ketika seorang dia keluarkan hartanya karena Allah, Allah katakan as-sadaqatu burhanun. Sedekah itu merupakan burhan merupakan tanda bukti. Tanda bukti apa? Burhanun ala sidqi imanih. Tanda bukti atas benarnya iman dia. Seandainya dia tidak menginginkan pahala di sisi Allah SWT. Seandainya tidak membenarkan apa yang dijanjikan Allah berkaitan dengan pahala mengeluarkan harta. Tentu dia tidak akan mengeluarkan sedekah. Tentu dia akan tidak akan mengeluarkan harta karena Allah SWT sehingga orang mereka mengeluarkan harta karena Allah menunjukkan tanda bukti benarnya iman mereka. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasul kita SAW telah menerangkan dalam banyak perkara tentang bagaimana sedekah ini betul-betul memiliki keutamaan yang sangat besar. Di antaranya sedekah akan menjadikan itu pelakunya selamat dari kemurkaan Allah Subhanahu wa taala Inna sodakotas tasir tutfi'u ghadabar rob. Sesungguhnya sodakoh yang dia keluarkan dengan rahasia akan memadamkan cahaya, akan memadamkan kemurkaan Rabb Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula orang yang mengeluarkan sodakoh akan bisa menggugurkan kesalahan kesalahnya, menghapuskan kesalahan kesalahnya. Apa kata Nabi sallam? Ini Innama sadaqatu tutfiul khati'ah kama tutfiul ma'a an-nara. Kama tutfiul ma'u an-nara. Sesungguhnya sedekah itu akan menghapuskan kesalahan-kesalahan. tutfiul khati'ah menggugurkan kesalahan. Kama tutfiul ma'u an nara sebagaimana air yang bisa memadamkan api. Sedekah akan mengantarkan seorang dia menjadi orang yang terbaik dari kalangan para hamba-hamba Allah. Bukankah di antara yang Allah katakan dalam ah, dalam yang dikatakan oleh Nabi dalam sabdanya, "Inna lidunya Inna dunya li arba'i nafar." Dunia ini hanya untuk empat golongan. Satu di antara yang pertama dan yang paling utama, abdun razaqallahu wa ilman wa malan fawa yattaqi fihi rabbah wa yasilu fihi rahimah Wa ya'lamu fihi haqqah. Yang pertama hamba yang Allah berikan harta dan ilmu. Allah berikan kepadanya ilmu dan harta. Yang dengan ilmu dan hartanya dia mengenal dia mengenal ah, yaitu dia bertakwa kepada Allah. Dengannya dia bersilaturahim kepada manusia dan dengannya dia mengetahui hak-haknya Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, wahada afdalul manazil. Ini adalah kelompok yang terbaik dari kalangan manusia. Sadaqah akan menjadikan dia termasuk orang yang diirikat karena kebaikannya. Yang Rasul kita saw mengatakan, la hasada illa, illa fisnatin. Tidak ada hasad, tidak boleh hasad kecuali pada dua kelompok. Dan dua kelompok ini sungguhnya tidak hasad tetapi layak dengan istilah ghibah sangat ingin sekali seperti dua kelompok ini. Yang pertama ini atahallahu al-Qur'ana orang yang Allah berikan kepadanya itu Quran maka dia pun menegakkan Al-Qur'an ana al-laili wa nahar dia amalkan Quran diajarkan Quran setiap malam dan siangnya. Demikian pula yang kedua, orang atahullahu malan, orang Allah berikan padanya itu harta. Wa fikuh lalu dia pun menginfakkan hartanya itu. Ana al-laili wa nahar, sepanjang siang dan malam. Yang menunjukkan bagaimana orang ini menjadikan harta dia dia keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala dan sedekah akan menjadikan harta dia berkembang pesat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan tamsil mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambata sab'a sanabil wa fi kulli sumbulatin mi'atu habbah permisalan orang yang mereka menginfakkan hartanya jadi di jalan Allah seperti sebuah biji yang kemudian menumbuhkan tujuh tangkai. Setiap tangkai ada seratus bulir, maka seratus kali tujuh, tujuh ratus dilipat gandakan oleh Allah Ta'ala. Para pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu Ta'ala, jangan khawatir dengan sodako harta Anda akan berkurang. Nabi kita yang memberikan jaminan dan Nabi As-Sadiqul Masduq dan Nabi di la yang tuqanil hawa in huwa illa yuha. Nabi orang yang terpercaya yang tidak bicara kecuali dengan wahyu yang dibimbingkan oleh Allah Ta'ala. Apa kata Nabi berkaitan dengan masalah sodakah? Mana kosot sodakotun min malin. Sodakoh tidak akan mengurangi harta seseorang. Sodakoh tidak akan mengurangi harta seseorang Bahkan Allah akan mengembangkan dengan keberkahannya. Allah akan mengembangkan harta menjadi harta yang barokah Yang, yang, yang semakin banyak. Inilah diantara yang Allah sebutkan tentang zakat dan sodakoh Semoga Allah menggerakkan kita terlebih di bulan Ramadan. Maka sungguh sedekah di bulan Ramadan lebih utama dan sangat utama karena sedekah di bulan Ramadan bergabung antara sedekah dengan waktu yang sangat utama yaitu Ramadan. Bergabung antara sedekah dengan waktu kita memperbanyak taat seperti puasa dan lail dan kiraatul Quran. Maka hal ini semakin memperbanyak keutamaan nilai sedekah yang dikeluarkan di bulan Ramadan. Semoga manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.